السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انت اقرا حديث أنت ارفع ارفع صوتك أنت Nah, gitu. Terus. Yang jelas, yang jelas, yang jelas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadaqahu bi utufi akhlak yang mulia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan disahihkan oleh Imam Abu An Aisyah radhiyallahu anha lamma su'ilat an khuluqi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluqul Qur'an rawahu Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia menjawab akhlaknya adalah Al-Qur'an hadis riwayat Muslim عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاري Naam, anta. رضي الله عنه قال الله Artinya dari Jabir Uh -uh. Setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari, masya Allah. Antum, nah, baca. Yang keras suaranya, jangan bisik-bisik. Artinya Senyumanmu? uh -uh. Sudah semua. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya masih dalam pembahasan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir beliau sebutkan di dalam tafsirnya ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit dan Allah Subhanahu wa taala menyerupakan seseorang dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam murid-murid beliau terbagi menjadi tiga yang pertama mereka mengira Nabi Isa adalah Allah Allah ada di tengah-tengah kita yang kedua mereka mengira bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, putra Allah. Yang ketiga, bahwa Nabi Isa adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusannya. Yang ketiga inilah yang benar. Yang ketiga ini yang benar. Namun kebenaran ini dijatuhkan oleh yang dua tadi. Ada kalanya yang mengatakan Nabi Isa itu Allah, ada kalanya yang mengatakan Nabi Isa itu putra Allah. Mereka menyudutkan murid-murid Nabi Isa yang berpemahaman dengan pemahaman yang benar bahwa Nabi Isa adalah abduhu wa rasuluhu. Hingga mereka dibunuh, dibunuhi oleh kelompok pertama dan kelompok kedua sehingga ajaran Nabi Isa yang benar itu mulai sirna. Namun bukan berarti tidak ada yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa sepeninggal Nabi Isa. Ada tetap yang memegang ajaran Nabi Isa yang murni, ya, yang tidak seperti mereka-mereka yang sudah menyimpang. Tetap ada, ya, walaupun yang dominan yang dua tadi itu yang yang lebih mendominasi. Ya mereka mengaburkan ajaran Nabi Isa. Mereka mengatakan Nabi Isa huwallah atau mereka mengatakan Nabi Isa ibnullah, putra Allah. <clears throat> Barakallahu fikum. Orang-orang Yahudi mereka pemahamannya lain tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang dalam memahami tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Al-Yahudu kadzabu. Mereka mendustakan Nabi Isa. Mereka tidak menerima dakwah Nabi Isa. Ini orang-orang Yahudi. Faqalu mereka mengatakan bi annahu waladu zina. Nabi Isa itu anak zina kata mereka wa anna ummahu minal bagaya ibunya itu pezina kata mereka wa annahu laisa binabiyyin mereka mengatakan Nabi Isa itu bukan nabi wa qatalu bahkan mereka memburu Nabi Isa berupaya untuk membunuhnya Bahkan mereka mengatakan Inna qatal dal masiha Isa bin Maryam Dengan sombongnya mereka mengatakan kami membunuh Isa bin Maryam. Padahal bukan Nabi Isa yang mereka bunuh. Orang yang disumpahkan oleh Allah Azza wa Jal yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an barrafa'ahu Allahu Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Walakin syubbiha namun yang dibunuh itu bukan Nabi Isa tetapi orang yang diserupakan dari Nabi Isa yang diserupakan dengan Nabi Isa dari salah seorang pemuda dari murid-murid beliau pemuda inilah yang tetap ingin supaya dia dipilih untuk diserupakan dengan Nabi Isa yang tadinya Nabi Isa bertanya siapa yang mau untuk diserupakan denganku dia mendapatkan balasan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla Nanti dia akan menemaniku di surga Kata Nabi Isa Berdirilah pemuda tadi Lalu Nabi Isa mengatakan Duduk, duduk, duduk Jangan, jangan berdiri Artinya dia terlalu semangat Ingin meraih keutamaan tersebut Lalu Nabi Isa kembali lagi bertanya Dan sahabat Nabi Isa yang satu tadi tetap Dia berpegang teguh dengan pendapatnya Yang akhirnya dia dipilih menjadi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa dan Allah Azza wa Jalla takdirkan dia mirip dengan Nabi Isa. Orang-orang Yahudi ketika mengejar-ngejar Nabi Isa, ketika menjumpai pemuda ini yang diserupakan dengan Nabi Isa, mereka sendiri sebenarnya ragu. Ya. Allah kisahkan di dalam Al-Quran, وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا Sebenarnya mereka itu tidak yakin kalau itu Nabi Isa. Ada keraguan di hati mereka. Namun ya karena memang mereka sudah jahatnya keterlaluan akhirnya mereka bunuh, mereka salib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa tersebut. Dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jal ke langit. Memang seperti itulah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memang mereka dikenal sebagai kaum yang kejam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran mereka itu qatalul anbiya, pembunuh para nabi. Qatalatul anbiya. Ya. Mereka itu pembunuh Nabi, nabi Zakaria, pembunuh Nabi Isa, eh, Nabi Nabi Yahya. Ya pembunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa oleh Allah Azza wa Jal Nabi Isa tidak dibunuh oleh mereka. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit. Jadi yang mengejar-ngejar Nabi Isa ini mereka lah orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Ya. Allah musta'an. Luar biasa memang mereka. Berbeda keadaannya dengan orang-orang Nasrani, An-Nasara. Qalu innahu ibnullah. Mereka mengatakan Nabi Isa itu putra Allah. Wa innahu thalithu thalathah. Nabi Isa itu yang ketiga dari yang tiga. Trinitas bahasa kitanya. Waja'aluhu ilahan ma'allah. Mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan bersama Allah. Fi maqalu. Inilah ucapan mereka. Orang-orang Nasrani. Berarti yang Nasrani ini ya sudah mengikuti pemahaman menyimpang dari murid-murid Nabi Isa yang menyimpang tadi. Ya. Yang mereka berselisih ketika Nabi Isa diangkat. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu Allah, yang satu mengatakan Nabi Isa itu putra Allah. Nah inilah ajaran yang diambil oleh orang-orang Nasrani. Padahal Nabi Isa itu diangkat ke langit, ya. Bahkan beliau bukan Tuhan, beliau pun bukan anak Tuhan. Beliau adalah abduhu wa Amma akidatuna, adapun akidah kita, akidah Islam. Fanashhadu, kita bersaksi annahu abdullahi wa rasuluhu bahwa Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Wa anna ummuh wa anna ummahu siddiqatun dan ibunya itu adalah wanita yang jujur, wanita yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kama Allah ta'ala bidhalik sebagaimana yang Allah kabarkan. Wa annaha ahsanat farjaha wa annaha udhara. Ibunya Nabi Isa itu adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita yang menjaga kemaluannya. Wanita yang betul-betul terhormat mulia di kaumnya. Nabi eh, ibunya Nabi Isa yakni Maryam. Maria mengatakan ketika malaikat mengabarkan kalau Allah akan menjadikan dari rahimnya seorang nabi dan rasul. Mereka mengatakan, "Bagaimana aku bisa melahirkan anak walam yamsasni bashar?" Satu orang laki-laki pun belum pernah menyentuhku. Maksudnya menyentuh di sini satu orang laki-laki pun belum pernah berhubungan denganku bukan menyentuh menyentuh biasa, bukan. Kalau menyentuh biasa, ayah kepada anaknya biasa itu. Ini satu orang laki-laki pun belum ada yang masuk kepadaku. Bagaimana aku bisa memiliki anak? Kata Maryam. Sehingga Maryam ini adalah wanita yang jujur, wanita yang terhormat, wanita yang menjaga kehormatannya, kemuliaannya sebagai seorang wanita yang belum pernah dinodai oleh laki-laki manapun. Walakin masaluhu indallah kamathali Adam. Tetapi permisalan Nabi Isa itu sama seperti permisalan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari tanah. Nabi Isa itu Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, "Mathaluhu indallahi kamathali Adam." permisalahannya di sisi Allah seperti Nabi Adam. Allah ciptakan dia dari tanah. Dari tanah Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Kalau kita Kalau kita anak cucu keturunan Adam dari dari air mani ya mimma immahin ya kan? Kalian itu diciptakan oleh Allah dari air yang hina Yang kalian merasa jijik dengannya Itulah manusia ya. Dari nutfatun Dari setetes mani Nabi Isa alaihi salatu wassalam permisalannya seperti Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. ثم قال lahu kun Kemudian Allah berfirman jadi maka jadilah. Oleh karena itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah. Raddun ala Nasara. Ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu putra Allah. Ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa itu adalah Rasuluhu, Rasul Allah. Raddun ala Yahud. Bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mendustakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. <clears throat> Nabi Isa itu kalimat kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Atlaqallahu alaihi kalimatan. Allah menyebutkan di dalam lafal ini dengan lafal kalimah. Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Li'annahu khuliqa bil kalimah alaihi salam. Karena beliau diciptakan ya dengan kalimat. Fal hadithu laisa ala zahirihi. Hadis ini tidak sesuai dengan zahirnya, tidak seperti yang lafalnya. Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Id Isa alaihi salam laisa kalimatan karena Nabi Isa itu bukan kalimat, bukan kalimat. Jadi bukan yang dipahami secara zahir ya, secara lafal plak gitu. Bukan. Berarti Nabi Isa kalimat. Ya kalau kalimat berarti kalam. Kalau kalam berarti sifat. Nah, berarti Nabi Isa itu Allah. Nah, mulai pemahaman yang keliru yang seperti ini. Akhirnya, ya berarti benar murid Nabi Isa yang menyimpang itu tadi. Nah, mulai akhirnya masuk kepada penyimpangan. Inilah pentingnya belajar, penting belajar. Kalau kita tidak belajar, ya syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, banyak orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam. Kalau kita tidak rajin-rajin belajar, ya tidak rajin-rajin tolabul ilmi, ya kita bisa terbawa setidaknya minimalnya kita bingung. Bingung jadi. Nah, kebingungan itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi kita. Yang membahayakan. Ya. Nah, ini tidak dipahami sebagaimana lafalnya ya. Nabi Isa itu ya bukan kalimah kata Syekh Ibnu Kenapa Nabi Isa bukan kalimah? Li'annahu ya'kul wa yashrab. Karena Nabi Isa itu makan, minum, waya tagawatu, beliau buang hajat baik hajat hajat yang besar maupun hajat yang kecil sebagaimana manusia yang lain Watajri alaihi jami'u al ahwal al bashariyah dan berlaku pada beliau itu tabiat-tabiat manusia secara umum makan minum ke pasar ya kemudian juga beliau alaihi salatu wassalam e, buang hajat ya sebagaimana manusia secara umum mandi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-59 Inna mathal Isa indallah kamathali Adam Permisalan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti Nabi Adam Khalaqahu min turab Allah ciptakan dari tanah Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadi maka jadilah. Wa Isa alaihi salam laisa kalimat Allah. Nabi Isa alaihi salam itu bukan kalimat Allah. Id anna kalam Allah wasfun qaimun bihi la ba'ina minhu. Karena kalau Nabi Isa disebut kalimatullah, kalamullah, ucapan Allah, Kalam itu adalah sifat yang tegak dengannya, yang tidak terpisah darinya. Ya, kalam itu tidak terpisah darinya. Fahuwa dhatun ba'inatun 'anillahi subhanah Nabi Isa ini zat yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Yadhabu, Nabi Isa itu pergi, wayaji'u datang, wayakulu makan atau am makan makanan, wayashrabu dan minum. Jadi Nabi Isa itu kalimatullah alqaha ila Maryam ya. Kalimat yang tadi yang Allah katakan kun fayakun ya kemudian diberikan kepada Maryam. Wajahaha ilaiha yang diberikan kepada Maryam biqaulihi dengan firmannya kun fayakun. Ya, sebagaimana kita katakan tadi. Jadi maka jadilah. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi di dalam surah Ali Imran ayat 59 yang kita sampaikan tadi. Jadi hati-hati ya jangan sampai salah memahami. Ya. Nabi Isa itu bashar manusia. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah dari tanah ya sebagaimana Nabi Adam. Kemudian Allah katakan jadi maka jadilah. Ini yang dimaksud alqaha ila Maryam kalimat yang Allah berikan kepada Maryam yakni dengan ucapannya kun fayakun itu maksudnya. Jadi maka jadilah. Maryam ini sendiri ibnatu Imran. Beliau adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama Imran. Yang bernama Imran. Maryam bin binti Imran. Maryam binti Imran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, Allah ceritakan kisah Maryam ini. Ya. Mulai dari uh, istrinya Imran dalam mengandung Maryam. Ya. Kemudian istrinya Imran mengatakan, ini nazar tulir rahman, ini nazar tulaka Ya Allah aku bernazar untuk ma fi batni muharraran fataqabbal minni agar anak yang dalam kandunganku ini ya menjadi anak yang diserahkan kepada Allah Azza wa Jal terimalah ya Allah innaka antas samiul alim sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui bahkan istrinya Imran mengatakan wa inni sammaituha Maryam Aku menamainya dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berlindung kepadamu dan anak cucu keturun eh, berlindung kepadamu meminta perlindungan kepadamu agar melindunginya dan anak cucu keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah Subhanahu wa taala menerima Maryam. Wa kafalaha Zakaria dan yang mengasuh Maryam, yang membimbing Maryam ini Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dan setiap kali kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, Maryam ini memiliki mihrab tempat ibadah ketika dia diasuh oleh Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ya ke mihrab tersebut, dia mendapati ada rezeki. Masya Allah. Qala ya Maryamu anna laki hala. Wahai Maryam, dari mana ini? Qalat huwa min indillah. Dari sisi Allah kata Maryam. Inna ya yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun ya, bighairi hisab, tanpa hisab. Itulah Maryam. Wanita yang solehah, wanita yang siddiqah. Dan Maryam ini ya, Ibnatu Imran, Maryam bintu Imran. Bukan saudarinya Nabi Musa dan Nabi Harun sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian manusia. Jadi Maryam itu beda sendiri ya, bukan saudarinya Nabi Musa sama Nabi Harun. Tidak. Walakin kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim. Mereka menamai ya dengan nama-nama para nabi memang. Ya, orang-orang dahulu itu. Ya. Demikian pula Harun. Harun yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Harun akhu Maryam yang Harun ini saudaranya Maryam Laisa Harun akha Musa, bukan Harun saudaranya Musa, bukan. Bal huwa akhar yusamma bismihi, bahkan ini Harun yang lain yang senama dengan nama Harun Nabi Musa. Karena jarak mereka jauh antara Maryam dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam, ya, Allah kisahkan ketika itu, ketika melihat Maryam hamil, masyarakat sekitar sana mengatakan, Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, nah, bukan Harun Nabi Musa, Harun yang lain. Harun saudarinya Maryam. Maka anak Abu Kimro Asau, bapakmu itu bukan orang yang buruk, bukan orang yang yang tercela di sisi kami, bukan orang yang jelek di sisi kami. Wa anak ummu Kibagia, Demikian pula ibumu bukanlah pezina. Kenapa engkau bisa hamil? Heboh masyarakat sekitar dengan kehamilan Maryam. Akhirnya Maryam asyarat ilaihi tidak berkata-kata karena beliau sudah bernazar. Sebelumnya beliau sudah mengatakan nazar tulir lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Ar-Rahman untuk tidak berkata-kata. Falan lima yauma insiyah, tidak akan mengucapkan apapun kepada seorang pun hari ini. Akhirnya Maryam fa'asyarat ilai mengisyaratkan anak kecil ya, yang sudah dia lahirkan yang sudah dia lahirkan. Berarti mereka mengatakan ini bukan ketika Maryam hamil tapi Maryam sudah melahirkan, sudah melahirkan. Kalau mereka mengatakan kaifanukan limu man kana fil mahdi Bagaimana kami bisa berbicara kepada orang yang masih dalam buayan, masih kecil? Si kopek bahasa kitanya. Baru lahir nian. Cak mano dia nak baca ngomong. Baru lahir. Masih. Masih betul-betul nangis kelihatannya namanya anak yang baru lahir ya. Masih kulitnya lembut, semuanya masih lembut ya. Kulitnya lembut, masih imut-imut ya. Gimana kami kok bisa ngomong? Kenapa engkau mengisyaratkan anak ini? Kaifanu kalimu bagaimana kami bicara sama dia? Maryam tetap mengisyaratkan kepada anak itu. Fa'asyarat ilaihi. Lihatlah anak ini maksudnya. Akhirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau masih bayi baru lahir. Beliau berbicara langsung menegaskan siapa dirinya. Qala inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Ini Nabi Isa sendiri yang mengatakan, ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Nabi Isa tidak mengatakan, ini huwallah, aku Allah, tidak. Nabi Isa tidak mengatakan, ini salisu salasa, aku yang tiga dari yang tiga, tidak. Nabi Isa mengatakan, Allah kisahkan di dalam surah Maryam. Ayat yang ke-30, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani alkitab Allah memberiku alkitab. Waja'alani nabiya Allah menjadikan aku nabi. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa usani bis salati wa zakati madumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan sholat, membayar zakat selama aku masih hidup. Wabarrom biwalidati aku adalah anak yang Allah jadikan sebagai anak yang berbakti kepada ibuku Nabi Isa ini anak yang berbakti kepada ibunya walam yaj'alni jabbaran syaqiyya Allah tidak menjadikan aku sombong dan durhaka wassalamu alayya semoga keselamatan atasku yauma di hari yang aku dilahirkan wa yauma amutu di hari yang aku wafat aku meninggal wa yauma ub'atsu hayya dan di hari yang aku dibangkitkan ya, dalam keadaan hidup ayat ini jelas tidak ada sedikit pun makna ya, toleransi ya. sebagian manusia berdalil dengan ayat ini toleransi kita dengan orang-orang Nasrani sekarang. Nggak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal dan yang semisalnya. Kenapa? Dalilnya mana? Ini dalilnya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dari sisi mana dalilnya? Tidak ada. Pendalilannya tidak ada sama sekali. Di sini Nabi Isa mengatakan, Semoga keselamatan atasku di hari aku dilahirkan, di hari aku meninggal dan di hari aku dibangkitkan. Zalika Isa bin Maryam. Itulah Nabi Isa bin Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi tamtarun. Inilah ucapan yang benar, pendapat yang benar yang kalian meragukan padanya. Inilah ucapan yang benar tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nabi Isa, Isa ini bahasa Arabnya, bahasa Arabnya. Ada bahasa lain dari selain bahasa Arab ya, yang yang mereka ya, menyebut Isa ini dengan sebutan lain. Wallahu alam seperti Yesus itu ya, kalau saya tidak salah itu dari Inggris ya atau bahasa lain mungkin antum yang mengetahui mengetahui ya fadl mungkin bisa diberi faedah sebatas yang saya ketahui di Inggris kan jadi Yesus ya ketika di Arab kan Isa ya. Isa. Ya, itulah yang dimaksud. Ya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Isa ini ya, kalimat. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ruh. Nabi Isa itu ruh dari Allah. Nah ini juga hati-hati, jangan salah memahami. Karena sebagian mereka yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, disebutkan Nabi Isa itu ruh dari Allah. Berarti Nabi Isa itu bagian dari Allah katanya. Nah ini hati-hati ya. Ruhun minhu. Ya, bahkan mereka berdalil dari sisi bahasa Arab. Orang-orang Nasrani itu berdalil dari sisi bahasa Arab. Nah kalau kita tidak paham, wah kita yang kebingungan. Ruhun minhu, Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Maksudnya, soro jasaduhu alaihi salam bil kalimah. Jasadnya Nabi Isa itu jadi dengan kalimat, ini kalimat yang Allah sebutkan tadi, kun fayakun. Fanufikhat fihi hadhihi ruh, Allah tiupkan ruh ini allati yaminallah yang datangnya dari Allah, yang sumbernya dari Allah. Ai khuliqa min makhluqatihi. Allah ciptakan ya, diciptakan dari makhluk. Nabi Isa itu termasuk dari makhluk-makhluk Allah. Udifat ilaihi ta'ala litasyrif wa takrim disandarkan kepada Allah, ruh dari Allah itu untuk memuliakan. Wa Isa alaihi salam laisa ruhan. Nabi Isa itu bukan ruh. Bahkan beliau jasad yang memiliki ruh. Itulah Nabi Isa. Sebagaimana kita jasad yang memiliki ruh. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke-75 kata Allah Subhanahu wa taala, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasul." Isa bin Maryam itu tidak lain melainkan rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu sebelum beliau para rasul. Wa ummu siddiqah. Ibu beliau adalah wanita yang jujur. Kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya itu makan makanan. Sebagaimana manusia yang lain. Fabin nafhi sara jasadan. Dengan ditiupkannya ruh jadilah Nabi Isa itu memiliki jasad. Wabir ruh dan dengan ruh soro jasa dan waruhan dengan ruh tadi ditiupkannya ruh ya. jadilah beliau jasad dan ruh. Fabin nafhi dengan ditiupkan jadilah beliau jasad dan dengan ruh jadilah beliau jasad dan ruh. Nah ini yang membuat mereka ini menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka memahami kalimat minhu ruh dari Allah. Nah minhu ini Kata mereka min di sini maknanya tab'id, sebagian. Ruh dari bagian Allah kata mereka. Hadhihi hiya Inilah penyimpangan orang-orang Nasrani. Fadhannu mereka mengira annahu juz'un minallah. Nabi Isa itu bagian dari Allah. Fadhallu wa adhallu kathiran. Mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Kita katakan ya, sungguhnya mereka telah dibutakan oleh Allah. Yang buta itu bukan mata tetapi hati. Ya. Hati yang di dalam dada itu yang buta kata Syekh al Faminal ma'lum ya, diketahui bahwa Nabi Isa itu makan, minum, ini syai'un ma'ruf, sesuatu yang telah diketahui. Ya. Wa minal ma'lum dan diketahui bahwa orang-orang Yahudi ya, mereka menyalib Nabi Isa. Ya. Bagaimana mungkin orang yang bagian dari Tuhan itu terpisah dari Tuhan makan dan minum bahkan di diakui ya, bahwa dia dibunuh dan disalib. Bagaimana mungkin itu bagian dari Tuhan? Tidak mungkin. Wa ala maka min di dalam hadis ini ya, lafal ruhun minhu tentang Nabi Isa ini lilit tidak bukan maknanya litab'ir, bukan maknanya itu sebagian, bagian dari Allah bukan tapi maknanya itu ibtida sumber. Nabi Isa itu adalah ruh yang bersumber dari Allah. Itu. Ya, hati dalam memahami. Bukan ruh bagian dari Allah. Ya. Ini yang disalahpahami oleh mereka. Dalilnya di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-13 Allah berfirman wa lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Ya, Allah menciptakan Allah mengatur untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi semuanya darinya dari Allah ya, bukan bagian dari Allah tidak mungkin kita mengatakan matahari dan bulan siang dan malam itu bagian dari Allah nggak mungkin ya karena itu bukan bagian dari Allah tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian tetapi itu semua adalah dari Allah sumbernya yang mengatur ya, langit, bumi, semuanya itu Allah. Ya. Demikian pula ruhun minhu, ruh dari Allah, yakni ruhun sadiratun minallahi azza wa jal. Ruh yang bersumber dari Allah. Walaisa juz'an minallah, bukan bagian dari Allah. Kama taz'umun nasara sebagaimana yang disangkakan orang-orang Nasrani. Barakallahu fikum. Selesai kita tentang pembahasan Nabi Isa alaihi salatu wassalam Ini pembahasan terakhir Insya Allah pertemuan berikutnya Kita masih berkaitan tentang hadis ini ya dilanjutkan ke penjelasan minggu yang akan datang insya Allah.